Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari Sambi. Buya, saya mau bertanya, bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua? Orang tua di sini adalah bapak yang mempunyai akidah dan akhlaknya kurang baik. Contohnya misalkan suka berbohong kepada anaknya dalam urusan yang tidak baik. Lalu uh, si bapak itu ada nasihatnya baik, tapi lakuannya tidak sesuai dengan omongannya. Itu bagaimana bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang anak menemukan orang tuanya tidak baik akhlaknya atau mungkin akidahnya berbeda. Sebelum ini sudah ada contoh hal yang demikian itu. Dari pendahulu-pendahulu ada contoh orang tuanya kafir. Disebutkan dalam Al-Quran orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir, anaknya muslim. Tetap pendidikan dalam Islam adalah berakhlak yang mulia kepada mereka. Wa in jahadaka ala an Jika orang tuamu itu mengajakmu untuk melakukan kemaksiatan seperti menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh patuh. Karena tutihuma jangan kau patuh mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Gauli di rumah di dunia dengan keadaan baik. Ini syirik menyekutukan Allah loh ya. Menyekutukan Allah saja kita tetap bergaul dengan dengan baik bukan gara-gara dia menyekutukan Allah kafir lalu setiap hari kita caci Allah enggak enggak begitu akhlak yang mulia apalagi jika urusannya adalah bukan urusan keimanan semacam itu orang tuanya mungkin mohon maaf lidahnya kasar katakan suka berdusta dan sebagainya tidak boleh berubah akhlakmu. Cuman kadang-kadang ambisi kita ini. Sehingga mandang orang tua jadi emosi, terus semuanya marah. Bohong. Ngerti bapak membohong. Allah juga tahu bapak membohong. Tapi Allah juga nyuruh kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Jadi akhlak yang tidak boleh berubah. Dan kurangi tidak boleh kita mandang orang tua dengan emosi. Jangan memandang orang tua dengan amarah dan emosi. Kadang-kadang Kadang-kadang orang merasa sok suci ini loh yang jadi masalah. Seolah dia lebih baik. Jadi kalau ngeliat orang tuanya sudah gelap. Jadi emosi nasihati kasar. Oh, apa ini sudah tua mau mati. nah, ini jadi semacam-macam. Nah. Ini dah bukan ibu gitu. Semakin dekat kau dengan Allah sebagai lembut dengan orang tuamu. Semakin orang benar keimanannya, semakin indah dalam urusannya dengan manusia. Makanya semakin gak benar, semakin serem sama orang neraka ini bapak gemanis ya. nah, Nabi lihat orang yang paling bagus dalam beragama bagaimana beliau dengan orang Yahudi yang mencaci makinya yang tambah adalah senyumnya dengan orang yang menyakiti yang tambah adalah kelembutannya dan pemaafnya Nabi SAW apakah kita lebih bagus dari Rasulullah tentu tidak Makanya apa yang dilakukan seorang anak tetap berakhlak yang mulia. Kemudian setelah akhlak yang mulia ini jangan terganggu dengan apapun yang terjadi di kiri kanan kita akhlak mendarah daging dalam dirimu akhlak yang mulia bapakmu nggak benar bapakmu jahat bapakmu salah apakah dengan begitu lalu kamu harus berubah kalau engkau berubah berarti gak ada beda antara kau dengan bapakmu kamu harus dengan posisimu sebagai anak yang berakhlak yang mulia satu yang kedua upaya dong untuk menyadarkan dengan cara yang lembut sesuai dengan akhlak tadi dasarnya bukan mengingatkan eh, dengan macam awas bohong lagi nanti tak Sebelah loh. Dan ada itu Ini adalah bukan begitu. Akan tapi dihibur abah. Mohon maaf. Yang namanya berdusta. Diingatkan berdusta adalah tidak boleh haram dan sebagainya. Tetap dengan kalimat yang indah. Cuman biasanya muncul anak-anak yang baru ngaji. Lalu dekat kepada ustaz. Mulai baik. Lihat oh, orang tuanya sudah hmm, mulai ini, ini sudah ini penyakit ini penyakit ini salah berguru itu pasti salah berguru itu <laughs> Kadang-kadang urusan sepele aja. Bid'ah masuk neraka lu. Macam bapak ini tidak boleh sapaan. Allah. Wah, dia jadi kurang ajar. Tidak ada begitu. Islam tetap mengajari keindahan bahkan jika orang tuanya adalah orang yang berbeda agama dengannya tetap harus diperlakukan dengan baik di dunia di dunia dalam keadaan dengan cara ber, bergaul yang baik itu saja.